Bismillahirrahmanirrahim. Mahat Minhajul Athar menyajikan audio muhadoroh pembuka kedua yang berjudul Rihlah Menuntut Ilmu Toladan Pengorbanan Sahabat Demi Satu Hadis disampaikan oleh Ustadz Abu Jundi Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Muharram 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat tahun 1447 Hijriah.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 rahimana wa rahimakumullah perjalanan atau rihlah yang antum lakukan dari berbagai tempat maka ini adalah termasuk sifat ahli sunnati wal jamaah termasuk tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah sejak dulu sejak generasi salaf sejak generasi sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka melakukan rihlah perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu maka dalam kesempatan yang kedua ini kami akan menyampaikan atau menukilkan sebuah asar, sebuah riwayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengannya tambahan dan dorongan bagi kami dan antum semua untuk bersemangat di dalam mengambil ilmu dari para ulama karena ini adalah da'bus salafus salih. -salih. Karena ini adalah min simati ahli sunnati wal jamaah. Termasuk ciri alamat ahli sunnati wal jamaah. Mereka melakukan rihlah perjalanan untuk mengambil ilmu dari para ulama. Athar yang kami akan nukilkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan asar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebuah asar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hingga sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Muhammad ابن عقيل أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم فخرج يطع ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك انك سمعت من رسول انك سمعت انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه فذكر الحديث disebutkan dalam athar ini ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil bahwasanya beliau mendengar sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an berkata kepadanya Jabir radhiyallahu an berkata kepada Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil Kata Jabir radhiyallahu an telah sampai kepadaku satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sahabat itu mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mendengar hadis ini akan tetapi ketika itu bukan dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum mendengar ada seorang sahabat lainnya yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an beliau pun mengatakan tashtaritu ba'iran thumma syadadtu 'alaiha rahli. Maka aku pun segera membeli seekor unta. Begitu mendengar ada satu hadis yang beliau ya beliau belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah SAW namun ada sahabat lain yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW maka beliau segera mempersiapkan membeli ba'ir seekor unta kalau sekarang apa sekarang apa mobil kendaraan bayangkan untuk mendapatkan satu hadis segera membeli seekor unta. Kalau kita mungkin benar sekarang kendaraan yang siap sapar jauh. Nah, dipersiapkan dengan mengeluarkan bekal yang besar. Thummasyadadtu alih rahli. Kemudian kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu betul-betul mempersiapkan perjalananku menuju sahabat tadi yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu ilaihi syahran. Maka aku pun berjalan menuju sahabat yang mendengar hadis tadi dalam perjalanan satu bulan. Nanti disebutkan bahwa sahabat yang beliau tuju berada di negeri Syam sementara Jabir radhiyallahu an ketika itu berada di Madinah. Dari Madinah menuju Syam kurang lebih berjarak sekitar 1100 km lebih. Di masa itu tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada perahu kapal, tidak ada mobil. Melintasi perjalanan yang jauh dan dengan medan yang berat. Satu bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang berasal dari tempat yang paling jauh dari mana? Dari mana? Aceh. Nah, berapa hari sampai ke sini? Teman-teman dari Aceh mana? Satu pekan. Masya Allah. Yang dari Papua ada. Ada berapa hari ke sini? Lebih sedek, lebih sebentar karena pakai pesawat kan. Ya? Bayangkan sahabat Jabir dengan menggunakan untanya menempuh perjalanan satu bulan. Syahran kata beliau. Kodimtu alaihi syama sampai aku pun datang ke negeri Syam. Tempat sahabat tadi. Fa'ida Abdullah ibnu Unais Ternyata sahabat yang mendengar hadis tadi yang beliau inginkan adalah sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu an. Fukutu lil bawab, aku pun berkata kepada penjaga pintu sahabat Abdullah bin Unais, "Qul lahu Jabir al bab." Katakan kepada Abdullah bin Unais bahwasanya Jabir menunggu di pintu. Faqala lalu Al-Bawwab ataupun sahabat Abdullah bin Unais berkata, Ibnu Abdullah, apakah Jabir itu adalah Jabir Ibnu Abdullah? Mungkin ada Al-Bawwab bertanya, apakah Ibnu Abdullah? Fakultu maka sahabat Jabir menjawab, Naam ya, aku adalah Jabir Ibnu Abdullah. Setelah itu pun fakharaja yakni Abdullah bin Unais keluar dari rumahnya yata'u thawbahu dengan menginjak pakaiannya kemudian merangkul memeluk Jabir radhiyallahu an demikian pula sahabat Jabir memeluknya hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad dalam kitab Al-Mu'anaqah yakni termasuk sunnah Nabi ketika berjumpa dari safar setelah safar ada mu'anaqah di antaranya hadis ini setelah demikian maka kata sahabat Jabir radhiyallahu an faqutu hadithan Aku pun berkata ada satu hadis, aku mendengar satu hadis. Baladani anka annaka sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sampai kepadaku bahwasanya engkau wahai Abdullah bin Unais telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Sahabat Jabir tidak mencukupkan mendengar hadis ini dari orang lain. Beliau ingin mendengar hadis ini langsung dari sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan mencari sanad yang lebih apa? lebih tinggi. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan nasihat para ulama, nah, atau dinukilkan dari teman-teman kita yang hadir. Tetapi bagi antum yang mendapatkan kemudahan dan pertolongan untuk hadir ke sini, dengan niatan duduk di hadapan para ulama, mendengarkan nasihat dan ilmu dari para ulama, maka alhamdulillah taufik dari Allah, antum telah melakukan salah satu sifat ahli sunnati wal jamaah, rihlah untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian disebutkan dalam atar ini, Aku mendengar hadis yang telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah al-qisas yakni bahwasanya nanti manusia di yaumul qiyamah mereka setiap kezaliman yang terjadi di antara manusia benar-benar akan Allah kisos, akan Allah balaskan satu dengan yang lainnya. Maka kata sahabat Jabir radhiyallahu an, "Fakhashitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu." Aku khawatir engkau meninggal wahai Abdullah bin Unais atau aku khawatir aku yang akan meninggal sebelum aku mendengar hadis ini. Subhanallah. Semangat yang besar. Dari teladan kita para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abdullah bin Unais pun menyebutkan hadisnya. Ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah. Dari asar ini kita mengambil beberapa pelajaran penting. Lihatlah salafun saleh. Mereka siap, rela mengorbankan, berkorban dengan waktunya. Berapa lama tadi? Perjalanan untuk sampai ke Syam berapa lama? Satu bulan. Pulangnya berapa lama? Untuk perjalanan saja sudah dua bulan. Kita berapa lama? Ada yang satu pekan, pulang pergi dua pekan. Ada yang kurang dari itu. Bagaimana dengan dulu sahabat kita? Yang kedua, para sahabat Ra'afwan, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban demikian besar dengan waktu yang panjang dan dengan perbekalan yang banyak sampai membeli unta dan perbekalannya untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis. Sementara kita duduk di hadapan para ulama, mereka telah mengumpulkan sejumlah hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an dengan istinbat ahkam yang dijelaskan para ulama, dipilihkan dari kitab-kitab para ulama, diringkaskan, disampaikan kepada kita, dikumpulkan sejumlah ilmu yang banyak. Kita tidak lebih termotivasi bahwa benar-benar kesempatan yang Allah berikan kepada kita duduk di hadapan para ulama adalah fursatun dhahabiyah, kesempatan emas. Maka manfaatkan ayyuhal ikhwah Jangan sampai kesempatan yang tidak lama dua hari ini. Dan kita sama-sama mengetahui antum telah mengorbankan waktu, biaya, keluarga ditinggalkan. Tentu ini membutuhkan perjuangan pengorbanan. Maka jangan sampai sia-sia. Siapkan alat tulis. Untuk mendengar ilmu yang akan disampaikan para ulama. Catat, catat ilmunya. Kemudian suatu saat antum kembali Antum bisa mengulang. Antum bisa menyampaikan kepada keluarga yang di rumah. Istri antum menunggu. Keluarga antum menunggu. Supaya tidak sia-sia. Mereka berkorban berpisah dengan antum. Dengan berbagai macam keadaan yang mereka alami. Merupakan oleh-oleh yang paling besar yang mereka akan dapatkan adalah ilmu yang antum dapatkan langsung dari para ulama. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemudahan serta taufiknya kepada kita untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan faidah dan bimbingan dari para ulama kita mumpung mereka masih hidup maka ketahuilah adalah kita berikhtisab kepada Allah atas apa yang telah antum luangkan antum korbankan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya itu akan menyebab keistiqomahan kita untuk bisa meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak ada nilainya. Mungkin ini sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة